Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Baba Tanah Leluhur Kakek, cepatlah kek Berilah ajaran pada orang gila ini Oh, aku akan merasa puas mati Apabila orang ini berhasil kakek tangkap ah, Kau benar-benar ingin mati anak manis? Ah, Hah? Eh, ada Ah, Ambilkan kuda untuknya Jangan Jangan ada yang bergerak Kau benar-benar gila, Ki. Biar Aku yang mengambilkan kudanya. Mundur, kataku! Ayo. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita Cece Suhyar, Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan Kris Urspon sebagai Raden Saka Pawaguna, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Dedi sebagai Kisunan Jana, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Neni Haryoko sebagai Neng, Musri sebagai Girinda Sana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kiparang Tungkur Pungkur pimpinan dari perguruan pengemis tongkat merah meminta bantuan pada Raden Sakapal Waguna untuk membantu menyelesaikan kemelut di perguruannya. Dan pada akhir kisah itu diceritakan, Kisulan Jana, pimpinan kelompok pengemis dari kota Lemah Abang, mempergunakan Sariti sebagai jaminan keselamatannya. sudah cukup lama menderita hidup bersamamu. Kini kau tidak akan dapat lagi mencegahku. Ayo, hukumlah kami semua. Api kau akan kehilangan seorang cucu manis seperti ini. Guru, tolonglah guru. Berilah ajaran pada mereka semua yang Ustaz. Ah, jangan pikirkan diri saya lagi, guru. Kisunan Jana, lepas lepaskan Sariti. Mungkin kakek Pongkur akan mengampunimu. kau kira aku adalah orang bodoh, ha? Pandaya, Keluarkan kudamu. Hei, eh, Pandaya. Keluarkan kudamu. Jangan membuatku menjadi gila, Pandaya. Kau pengkhianat, pengecut. Keluarkan kudamu, atau gadis ini kubuat tidak bernyawa. Oh, jangan, jangan lakukan perintahnya. Biarlah aku yang bertanggung jawab. Kau, kau iblis perang punggur. Apakah kau ingin agar aku membunuhnya? Membunuh cucumu ini? Kau ingin agar aku membuktikan kata-kataku? <laughs> Masakan kau berani Suladana? <laughs> Kau tahu siapa aku bukan? <laughs> Baiklah, jika memang kau ingin melihat sikapku ini, tunggu. Kakek, biarkanlah kisulan jana membawa pergi Sariti untuk sementara. Kita dapat memikirkan cara lain untuk menolongnya. Pandaya, ambilkan kuda itu. Oh tidak, tidak. Jangan berikan kuda itu padanya. Aku ingin melihat kekerasan hati orang yang pernah menjadi murid dan sekaligus membantuku. Apakah ia memiliki keberanian? Apakah ia memiliki nyali untuk membuat susah tutupku? Kakek, cepatlah kakek, Berilah hajaran pada orang gila ini. Oh, aku akan merasa puas mati apabila orang ini berhasil kakek tangkap. Ah, kau benar-benar ingin mati anak manis? Hah? Hei! Ada ah. ya? ah. Ambilkan kuda untuknya. Ya. Kau benar-benar gila, Ki. Biar aku yang mengambilkan kudanya. kamu itu pada leher cucu kesayanganku itu. Eh, tapi kau pun akan segera tahu apa yang akan terjadi dengan dirimu. Eh, untuk ingin mati pun kau tidak akan kuberi kesempatan. Ayo, bunuhlah cucuku itu. Kau, kau benar-benar gila, Pungkur. Ayo, usul aja, Aku masih menunggu dengan sabar. Ayolah, lakukanlah. Aku ingin melihat kau melakukannya, Surajana. Kesempatan terakhir, Pungkur. Berikan aku seekor kuda. Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Percayalah. Dan aku pun percaya kau pun tidak akan berani untuk mencelakakan cucuku. Dengar selajana. Ini kesempatan terakhir buatmu. Lepaskan cucuku. Putuskan sebelah tanganmu dan berlutut minta ampun pada anak itu. Ba ba baiklah. merasa bahwa nyawanya tidak akan dapat terselamatkan, segera saja melepaskan totokan Sariti. Dan tanpa ragu-ragu lagi, mengayunkan pedangnya, memotong putus lengan kirinya. Bagus, bagus ulanjanya. Ah, sekarang untuk semua murid perguruan tongkat merah yang berada di tempat ini, cabut pedang kalian dan putuskan lengan kiri kalian. Beberapa saat kemudian, halaman warung kecil itu sudah diwarnai dengan darah. Bagus. Ah, bersihkan tempat ini dan segera pergi dari sini. Ayo semua. Baik guru, baik guru. Eh, kau sulanjana, Kau diamlah ke tempat. Baik, Guru. Sulan Jana, katakan dari mana kalian belajar ilmu pedang itu? Oh, ampun, Guru. Saya mendapatkan ilmu pedang ini dari salah seorang guru saya. Ilmu pedang ini sudah lama tidak saya pergunakan, Guru. Dan baru kini saya pergunakan lagi, Guru. Hmm. Dengar Sulanjana. Aku tidak mau mendengar kau mempergunakan ilmu pedang itu lagi. Selama kau masih mau mengaku sebagai anggota dari perguruan tongkat merah, ya. Nah, pergilah dan rawat lukamu itu. Baik, Guru. Baik. Terima kasih, Kek. Kek, keluarlah, Kek. Kenapa sejak tadi kakek tidak menampakkan diri? Eh, Sariti, kau ingin aku keluar berhadapan dengan seorang nona bangsawan? Ya. Kau ingin aku bertemu dan memohon sedekah darimu, begitu? Uh, uh, uh, maafkan saya, Guru. Ah. Eh, kenapa kau masih juga mengenakan baju itu? Apakah kau merasa malu memakai pakaian kaum kita? Uh, uh, uh, saya, uh, uh, saya memerlukan pakaian ini uh, untuk masuk dan menyelidiki kota ini, kek. Uh, saya, saya ingin agar tidak dikenali oleh mereka. Uh, pakai pakaianmu kembali jika ingin bertemu denganku. Uh, ta tapi, tapi kek. Ini Adisariti pakaianmu. Kubawakan dari penginapan itu. Oh, terima kasih Kakang Saka. Saya akan ganti pakaian dulu, Kek. baru cucuku Sariti namanya. <laughs> Dengan pakaian ini, percayalah, kau justru nampak semakin cantik. <laughs> Bukankah begitu anak muda? Uh, iya, iya kek. Iya, iya, iya apa? I, i, iya, cantik kek. <laughs> Bagus. Jadilah laki-laki yang jantan, perkasa dan berterus terang. Itulah laki-laki yang sempurna. Ah, Sudahlah, kek. Jangan mengganggu dan menggoda orang. Hei, eh, Riti. Kenapa kau bisa main hingga kemari, ha? Uh, saya, saya hendak membantu Kakang Saka, kek. Untuk mencari Raden Karmapala uh. Hmm. dan Raden Purbaya yang telah dibawa pergi oleh Cerangkong Hidup. Eh, anak gila. Apa yang ingin kalian lakukan dengan Cerangkong Hidup, ha? Aku sendiri belum tentu dapat melayaninya hingga 50 jurus. Apa kalian belum pernah mendengar kehebatan dari manusia iblis itu? Sudah, Kek. Eyang Guru pun hanya memerintahkan kami untuk mencari tahu di mana letak persembunyiannya. Ya. Dan kami dilarang untuk mengambil tindakan apapun juga. Ah, lalu apa maksud gurumu kemudian? Ah, saya belum tahu. Mungkin juga hendak meminta bantuan pada kakek pungkur. Ah. Oh, baiklah jika demikian. Kita akan menyelidikinya. Kau Sariti, Hubungilah beberapa anggota di sekitar tempat ini. Berikan tugas padanya. Pada seluruh anggota pengemis tongkat merah untuk mencari tahu di mana jerangkong itu bersembunyi. Dan yang kedua, cari tahu di mana seluruh anggota Ning Sewu dan Resi Wanayasa berada. Dan sampaikan pesan padanya untuk segera berkumpul di tempat ini satu purnama lagi. Katakan pesan itu dariku, Ki Parang Pungkur. Uh, eh, baiklah, Kek. Nanti akan saya sampaikan. Eh, kenapa harus nanti-nanti? Ayo, pergilah saja sekarang. Uh, uh, tapi, Kek, uh, saya sudah berjanji pada Kakang Saka untuk menemaninya mencari persembunyian jerangkong hidup. Eh, Sariti, mana yang lebih berarti? Bantuanmu atau bantuan seluruh anggota perguruan tongkat merah untuk mencarinya? Hah? Ah, sudah, sudah. Pergi sana dan obati luka di lehermu itu. Ah, tidak mengapa. Hanya luka kecil. Ah, Kakang Saka. Iya. Yeah. Saya pergi. Maafkan saya. Saya tidak bisa menemani lebih jauh lagi. Ah, tidak mengapa, Disariti. Terima kasih banyak atas semua bantuanmu. Eh, sudah, sudah. Ayo, pergi sana. Pergi, pergi. Ah, baik, Kek. Wah! anak muda. Sudah saatnya kita berpisah. Kita bertemu satu purnama lagi di tempat ini bersama-sama dengan guru dan saudara-saudaramu. Tunggu, Kek. Ini kalung kakek. <laughs> oh, sudah. Peganglah untukmu, anak muda. Siapa tahu suatu saat nanti kau memerlukannya. Hah? Aku akan mencoba melihat-lihat seorang diri di tempat tujuanku. Daerah sekitar hutan loyang. Sementara, marilah kita tinggalkan dulu Raden Sakapawakuna. Wakuna yang melanjutkan perjalanannya seorang diri menuju hutan loyang yang letaknya tak berjauhan dengan Bukit Tengkorak. Sekarang, marilah kita kembali menjenguk Anting Bulan dan Neng yang sudah lama kita tinggalkan. telah mencarinya hampir di seluruh tempat yang biasanya dipergunakan untuk berlatih. Nay! Nay! Ya, coba aku cari di hutan bambu sana. Huh! Sedang mengapakan, Sedikit pun dia tidak mendengar suara langkahku ini. Oh, Dewata. Agaknya Neng kembali teringat dengan anaknya. Neng? Kau Wulan? Apakah Teteh di sini? Apakah bayangan Ika, anak Teteh, mengganggu lagi? Tidak, Ulan. Bayangan itu tidak menggangguku. Bayangan itu memang sudah seharusnya hadir dalam diriku. Dia adalah anakku. Aku tidak mungkin dapat melupakannya dengan begitu saja, Ulan. Aku mengerti. Aku mengerti, Teteh. Satu saat, kami akan datang ke Bukit Tengkorak. Pasti. Kami akan datang untuk menyelamatkan dan mengambil Ika, anakmu yang manis. Ulan, rasa-rasanya aku sudah tidak dapat lagi menahan diriku. Aku ingin segera saja datang ke Bukit Tengkorak untuk bertemu dengan anakku. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Teteh. Aku yang telah belajar bertahun-tahun tidak diperkenankan untuk bertindak gegabah. Tunggulah pada saatnya nanti. itulah yang selalu menjadi bayang-bayang yang kelam dalam hatiku, Wulan. Harus nanti, hingga saat yang tidak jelas waktunya. Tapi percayalah, saat itu tidak akan lama, Teh. seandainya saja... Seandainya saja apa, Wulan? Seandainya saja yang Kaliman mau menolong kita. Aku kira urusan ini akan beres dan tidak lagi berlarut-larut. Apakah yang Kaliman pasti akan dapat mengalahkan Jerangkong hidup, Ulan. Aku kira iya. Pasti Yang Kaliman akan dapat mengalahkan Jerangkong hidup. Baru ilmu melenyapkan diri yang dipertunjukkan pada kita saja. Sudah amat hebat. Entah ilmu-ilmu dewa macam apa lagi yang dimilikinya. Jika demikian, nanti jika eh, dia datang kembali, aku akan memaksanya untuk menolong anakku, Ulan. Jika memang dia mampu, dia harus menolongku mengambil kembali anakku Ika. Oh, ada orang. Awat oh, Hei, siapakah kau di sana? Uh, apakah apakah kau Eyang Kaliman? Eyang, Eyang, apakah itu Eyang Kaliman? Keluarlah Eyang, saya ingin bicara. Dia bukan Eyang Kaliman, Teteh. Aku mengetahui di mana dia berada. Keluarlah di sana. Janganlah kau bersembunyi seperti tikus di gerumbul kamar itu. <laughs> Rupanya pandangan mata dan telinga semakin tajam saja bocah. Hup. <laughs> Kita bertemu lagi, bocah. Uh, rupanya kau tidak mengenal penyakit. Rani mencari-cari kedua bocah itu. Hmm? Hmm, rupanya kau pendeta maling, pencuri, pembunuh sang permaisuri Rara Angken. <laughs> Jarumku itu mengenainya bukan karena kesengajaan anak manis. Ayolah, Kau ikut aku ke Bukit Tengkorak. Mungkin guru memerlukanmu untuk dijadikan salah seorang pengikutnya. Setan! kau masih berkeras hendak melayani aku. Mengapa kau tidak menyerah saja? Ha? Bukankah kau sudah mengetahui siapa aku? Ha? Setan pendeta murtad! Rasakan pedangku ini! Hiya! Loh, Cing Sati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, ceng, Sakit flu pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu Anda. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Kirinda Sana, murid utama dari Jerangkong Hidup, terus menyerang tanpa sedikit pun memberikan kesempatan pada Anting Bulan untuk bernafas. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi pada akhir pertempuran itu? Apakah Anting bulan dapat mengatasi Gerinda sana? Lalu bagaimanakah dengan kisah asmara Raden Sakapalwaguna? Saudara pendengar, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh brokwal obat flu andalan dan Kalpanak pembasmi panu, kadas, kurap dan jamur kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.